بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم وبارك على الرسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين Amma ba'du kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah dimudahkan oleh Allah pada saat ini untuk merajut kasih untuk merajut kasih dan cinta menjalin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai ahli bait Rasulullah dan mencintai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah mendengar cerita panjang perjalanan Imam Hussein menuju kemuliaan syahadah. Kita sudah bercerita panjang lebar tentang Imam Hussein dan sebetulnya yang kita bidik adalah bagaimana kita menanamkan kecintaan kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat ini kita akan mencoba menghadirkan sejarah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjuangan Nabi Muhammad yang didampingi oleh ahli bait dan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita semakin tahu, semakin yakin bahwasanya perjuangan Nabi Muhammad adalah bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama keluarga beliau ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan bulan ini adalah bulan Muharram tahun baru Hijriah. Barangkali Momen tahun baru Hijriah ini perlu sekali untuk kita hadirkan untuk membangkitkan cinta kepada Rasulullah untuk menjalin cinta kepada Rasulullah dengan bulan Hijriah. Jika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu memilih bulan Hijriah sebagai bulan yang dikukuhkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Muharram adalah awal bulan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar umat kelak sepanjang zaman senantiasa mengingat perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula-mula orang yang menghadirkan bulan atau tahun Hijriah adalah Sayyidina Umar bin Khattab dalam irama mengingatkan kita kepada pelaku hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang di dalam sejarah hijrah itu sendiri ada sejarah cinta kepada ahli bait dan sejarah cinta kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang akan kita saksikan kelak nanti dalam perjalanan kisah ini. Tahun baru Hijriah. Kalau beberapa waktu yang lalu artikel yang sempat kami angkat di salah satu media yang ada di Cirebon mengembalikan iman dengan tahun baru. Barangkali ini sebagai mukaddimah. Mungkin ada yang pernah membaca beberapa Jumat yang lalu artikel kami adalah mengembalikan iman dengan tahun baru. Mengembalikan iman dengan tahun baru artinya ada iman yang hilang juga dengan tahun baru. Ada iman yang hilang dengan tahun baru, kita ingin kembalikan iman dengan tahun baru. Karena kebetulan tahun baru ini sangat berdekatan antara tahun baru Hijriah dengan tahun baru Masehi. Tahun baru Hijriah adalah tahun baru hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tahun baru Masehi adalah tahun baru yang sudah menjadi kebiasaan dan tradisi atau menjadi budaya yang dirayakan oleh orang-orang yang tidak pernah kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah kita ingin tahu bahwasanya kita ini masih ada iman atau tidak. Bahkan untuk mengontrol iman kita sendiri. Artinya di saat kita berbangga kepada tahun baru yang bukan tahun baru Islam. Ketahuilah bahwa khawatir saat itu iman kita sudah dicabut karena kita lebih berbangga kepada budaya yang bukan budaya Islam. Begitu sebaliknya. Jika ternyata kita lebih membanggakan budayanya Islam, budaya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu pertanda ada iman di hati kita. Karena apa? hijrah Nabi Muhammad atau tahun baru hijriah adalah ada sangkut pautnya dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini maknanya adalah makna keimanan. Barangkali ada yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang bersetuju atau bersepakat dengan putra dan putri untuk ikut merayakan tahun baru Masehi sehingga ikut bersama-sama bangun tidak tidur malam hanya menunggu jam 00.00 Masya Allah Ketahuilah Sebetulnya saat itu dia berada pada satu saat yang amat membahayakannya Bayangkan Jika seandainya Putra putri kita di saat meniup trompet lalu dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah saat itu dicabut nyawanya dalam keadaan berbangga dengan budaya yang bukan budayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, maka bersyukurlah jika di antara yang hadir ini adalah pernah menghadiri tahun baru Masehi, ikut menghadiri tahun baru Masehi, maka bersyukurlah kepada Allah kok masih dipanjangkan umur sampai hari ini sehingga bisa menghadiri pengajian ini. Maka berdoalah Semoga tahun depan kita bukan orang yang merayakan tahun baru Masehi, akan tapi menjadilah kita orang yang bisa merayakan tahun baru Hijriah. Ini barangkali ada sebagian dari sahabat-sahabat yang katanya Ustadz, di saat kita dengan penuh ketegasan mengatakan, ketegasan dengan tegas mengatakan bahwasanya merayakan tahun baru Masehi adalah berbahaya kepada akidah. Karena almaru yuhsyaru man ahab. Seseorang itu akan digiring nanti bersama siapa yang dibanggakannya. Kalau kita berbangga dengan satu budaya yang itu bukan budayanya umat Islam, maka ketahuilah kelak kita akan dibangkitkan bersama mereka. Kalau kita berbangga dengan budaya yang bukan budayanya Rasulullah, maka kita akan dibangkitkan bersama budaya tersebut yang berbangga selain dengan Nabi Muhammad maka dia akan dibangkitkan dengan yang dibanggakan. Siapa yang merayakan tahun baru Masehi? Tolong diperhatikan. Yang merayakan adalah orang-orang yang tertipu di antaranya dengan mabuk dan sebagainya dan itulah rombongan orang-orang yang merayakan tahun baru Masehi. Jangan dianggap sepele dan ini bukan hal yang biasa yang sederhana. Tapi ini ada sangkut pautnya dengan kebanggaan di hati kita. Ketahuilah jika seseorang sudah mulai berbangga kepada yang bukan Islam, baik ini dimulai dari berbangga dengan tahun baru Masehi, lihat perlahan demi perlahan iman di dalam hatinya dicabut sehingga mereka ia sudah tidak bisa berbangga dengan Islam. Sehingga suruh pakai kerudung katanya norak ketinggalan zaman, suruh masuk madrasah diniyah apa itu kolot dan sebagainya sehingga semua apa yang ada hubungannya dengan Islam akan ditolak karena ia telah bangga kepada selain Islam. Ketahuilah ini mukadimahnya adalah hal yang sepele merayakan tahun baru Masehi. Maka hukumnya bisa kita jelaskan ikut merayakan tahun baru Masehi yang sudah menjadi budaya orang kafir adalah haram. Kalau merayakan tahun baru Masehi yang belum menjadi budaya kafir menjadi budayanya manusia semuanya, barangkali jika memang seperti itu keadaannya tidak ada masalah. Tapi saat ini sudah jelas menjadi ciri khas tahun baru Masehi adalah bukan budayanya umat Islam, maka saat itu pun kita ikut-ikut tidak diperkenankan. Apalagi sudah jelas apa yang dilakukan para pemuda di tahun baru Hijri Masehi adalah untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya tidak diperkenankan. Haram hukumnya. Kemudian biasanya didahului sebelumnya lima hari kemudian dengan ucapan hari Natal ya. Selamat hari Natal. Ketahuilah bagi seorang muslim mukmin mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen hukumnya adalah haram jika itu dengan tidak meyakini apapun. Kalau meyakini kebenaran omongan ini maka keluar dari Islam. Jadi pilihannya antara haram dengan keluar dari Islam. Jadi mengucapkan selamat hari Natal itu hukumnya tidak diperkenankan siapapun kita karena maknanya selamat hari Natal itu adalah ikut bergembira atas kehadiran Yesus yang manusia, yang yang Tuhan. Atas kehadiran Yesus yang Tuhan. Memang di dalam Al-Quran disebut salamun alaiya. Atas kelahiran Nabi Isa. Tapi ini Nabi Isa bukan Yesus. Akan tapi Natal yang kita, yang dirayakan oleh manusia-manusia itu adalah kelahiran Yesus menurut mereka. Kalau ada orang mengatakan atas kelahiran Nabi Isa, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah mengucapkan selamat Natal, mutlak maknanya adalah untuk ikut berbahangga dan berbah ber bergembira atas Yesus yang Tuhan menurut orang Kristen. Maka hukumnya adalah haram. Kalau diyakini kebenaran omongan ini, maka keluar dari Islam. Beberapa tahun yang lalu kita menyuarakan suara ini dengan lantang, tiba-tiba dibalas oleh sebagian yang katanya ustadz lagi. <coughs> Terlalu ekstrim itu. Mana toleransinya umat Islam? Mengucapkan selamat Natal saja tidak boleh. <laughs> Katanya seperti itu. Subhanallah. Yang mengatakan kalau ada orang mengatakan mengucapkan selamat hari Natal haram, yang mengatakan ekstrim itu malah kaum muslimin orang Kristen tidak. Umat Kristen tidak pernah mengatakan ekstrim jika ada orang yang mengatakan yang tidak mau mengucapkan selamat Natal adalah haram. Yang mengucapkan selamat Natal adalah haram. Orang Kristen tidak marah di saat kita tegas seperti itu. Tetapi justru yang bikin mengganggu kita adalah justru orang yang belebel ustadz dan sebagainya. Lalu gembar-gembor ekstrim itu. Keras, kolot. Kenapa umat Kristen tidak marah? Karena mereka tahu ini urusan agama. Karena di saat kita merayakan maulid Nabi, kita tidak menuntut mereka untuk mengucap untuk mengucapkan selamat atas kehadiran Nabi Muhammad kita di saat merayakan hari raya Idul Fitri tidak pernah kita mengatakan bahwasanya wahai umat Kristen, kamu wajib mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepadaku. Tidak ada. Bahkan seandainya ada fatwa dari umat Kristen, jika ada fatwa dari umat Kristen yang mengatakan bahwa umat Kristen dilarang mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad, umat Kristen dilarang mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, kita tidak akan marah karena ini urusan keyakinan, mereka tidak meyakini Nabi Muhammad, tidak ada masalah. Maka harus ditegaskan ini. Justru orang yang mengerti makna toleransi, biarpun sebetulnya kalimat toleransi itu kita tidak senang, karena kalimat toleransi itu bukan ada di dalam Islam. Di dalam Islam nggak ada istilah toleransi itu. Di dalam Islam yang ada adalah hukum. Bagaimana hukum? Kalau ada orang Kristen hidup bersama kita, tetangga kita Kristen, maka kita wajib nolong dia kalau dia butuh. Kalau dia sakit, wajib kita beri obat. Kalau dia kita, kita kalau, kalau dia lapar wajib kita kasih makan. Jadi hukumnya wajib bukan hukum toleransi itu. Toleransi itu kan maksudnya ngecek. Ya sebetulnya kamu nggak boleh hidup dengan saya karena satu hal maka jadi boleh. Nah itu kan toleransi. Jadi dalam Islam yang ada adalah hukum menghargai orang Kristen yang hidup bersama kita. Hukum dalam Islam memberi obat orang Kristen yang sakit datang kepada kita. Ini yang harus kita yakini. Bukan toleransi. Jadi tidak kita tidak pakai istilah toleransi yang ada ditegaskan bahwasanya Nabi Muhammad akan marah kalau ada orang Kristen tetangga kita kelaparan lalu kita tidak ngasih makan. Kita dimarahi oleh Rasulullah. Wajib kita memberi makan bukan karena toleransi. Kalau toleransi itu artinya memang tidak boleh. Ya, karena satu hal kamu bolehlah. Itu kan ngejek sebetulnya bahasa toleransi. Makanya kita tidak senang dengan kalimat toleransi ini. Jadi Islam tidak ada istilah toleransi. Yang ada adalah kewajiban memberi hak orang Kristen hidup bersama kita, melindungi dia di saat ia hidup bersama kita. Itu dalam dalam urusan kemasyarakatan, akan tetapi urusan dalam keberagamaan lain. Lain bagaimana? Agama-agama. Jadi tidak ada istilahnya kita waktu hari Ahad harus ke gereja, kemudian sebagai imbalannya kamu wahai orang Kristen harus ikut ke masjid. Tidak. Anda ke masjid, Anda ke gereja wahai orang Kristen, kami ke masjid, selesai. Bukan berarti harus campur adukkan. Ini namanya menipu orang. Anda ke masjid, sholat Jumat. Besoknya kiainya ikut ke gereja. Enggak bener ini. Katanya apa? Toleransi. Gila itu bukan toleransi. Harus ada ini pengukuhan bahwasanya masjid adalah untuk beribadahnya umat Islam. Gereja untuk beribadahnya, um- beribadahnya umat Kristen. Bukan berarti harus campur aduk. Dan di saat orang ngomong tegas semacam ini, bukan berarti ini tidak mengerti makna saling menghargai. Ini yang harus diperhatikan. Bahwa memperingati hari ini Natal adalah hukumnya haram dan jangan sampai ada yang mengatakan ada dua pendapat. Memang ada dua pendapat, yang satu pendapat salah, yang satu pendapat benar. Ya ini. Karena kadang-kadang ada orang lentur eh, karena tidak enak, karena mungkin dia harus memberikan sambutan kepada umat atau dia punya perusahaan gede. Uh, ya ada dua pendapat boleh karena di Al-Qur'an disebutkan salamun alayya ya salam Eh, di ada bukan. Itu adalah untuk Nabi Isa alaihi salam kalau kita mengucapkan selamat atas kehadiran Nabi Isa mutlak boleh, tetapi kalau hari Natal itu spesial khusus untuk memperingati kehadiran Yesus yang Tuhan maka hukumnya haram. Ini yang tidak bisa ditawar. Kemudian kita tidak pernah memaksa orang Kristen untuk mengucapkan apapun kepada kita. Seperti halnya jangan sampai kita bingung menjilat karena istilah pengabdian tidak ada menjilat. Kalau kita berbuat tulus, Kenapa kita menghargai orang Kristen? Kenapa kalau ada orang Kristen sakit harus saya obati? Karena saya ingin pahala dari Allah. Bukan karena saya ingin mengharap dihargai oleh dia. Bukan karena saya ingin dihormati oleh dia. Lihat Islam itu agung. Hubungan dengan manusia bukan karena ingin imbalan. Orang Kristen yang sakit tetangga kita dia melarat maka kita harus memberi makan, memberi obat bukan karena agar dia menghormati saya, bukan agar dia menghargai saya, tidak akan tapi punya tujuan Allah yang membalas ya Ini yang harus kita mengerti. Nah ini adalah di bulan ini atau di tahun baru Hijriah ini yang harus kita kukuhkan Maka jangan sampai kita ikut-ikutan ya merayakan yang namanya hari Natal. Apalagi mengucapkan selamat hari Natal. Atau jangan juga kita itu ikut-ikutan masalah tahun baru Hij Masehi. Masya Allah, subhanallah. Kita ingat dua tahun yang lalu di daerah Kesambi sana ada tiga motor tabrakan mati semuanya waktu hari tahun baru apa Masehi dan ternyata itu adalah anaknya Pak Haji dari mana Kedawung oh dari mana dari arah situ subhanallah mati dalam keadaan seperti apa jadi cobalah tanya hati kecil kita sendiri apakah rela di saat kita berlima kita suami anak dan semuanya lagi kumpul niup trompet lalu gempa bumi mati bareng Masya Allah lagi mengeniap trompet mati. Ah, mau kemana setelah itu? Hadirilah, hadirkan makna ini di hati kita. Hadirkan makna ini di hati kita sehingga insya Allah tahun depan kita kalau sudah tahun baru Masehi nyembelih kambing aja yang enak anak-anaknya dikumpulkan di dalam rumah pokoknya jangan keluar nak masya Allah sudah makan enak istirahat di rumah ndak anaknya selamat kalau mati pun mati syahid insya Allah karena jihad di dalam rumah ya ini dijaga insya Allah Kemudian kalau tahun lalu ikut keluar, maka tahun ini insya Allah tahun depan tidak anak-anakku tidak boleh keluar karena tahun baru Masehi adalah bukan budayanya umat Islam. Kemudian di tahun baru Hijriyahnya baru kita giat mengadakan acara-acara dikir bersama atau makan bersama dalam meramaikan tapi dengan cara dengan syariatnya Nabi Muhammad. Jangan melanggar syariat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita berbicara tentang mukaddimah ini, maka marilah kita memasuki cerita tentang hijrahnya Nabi Muhammad. Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada gambaran tentang cinta kepada sahabat Nabi dan cinta kepada ahli bait sesuai topik yang kita angkat. Bermula Nabi Muhammad saat itu dimusuhi oleh musuh-musuh Allah, oleh para orang kafir, dan para sahabat Nabi pun begitu. Sehingga mereka membuat satu tindakan yaitu melarang semua orang Mekah untuk berjual beli dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dan ini cara yang jitu. Diboykot. Dilarang untuk jual beli. Jadi tidak ada yang boleh berjual beli dengan Nabi Muhammad. Dan betul-betul dirasakan yang demikian itu oleh para sahabat Nabi. Sehingga betul-betul kekurangan sehingga mereka ada yang lapar sampai dua hari dua malam. Tiga hari tiga malam. Dan setelah itu mereka satu persatu minta izin kepada Rasulullah agar diizinkan untuk hijrah dan Nabi Muhammad pun mengizinkan atas dasar wahyu sehingga mereka hijrah satu persatu ke Madinah sebagian lagi ke Habasyah dan akhirnya yang tertinggal bersama Nabi Muhammad tinggal sedikit karena kebanyakan sudah pada hijrah, maka di saat itulah orang-orang kafir yang berada di Mekah saat itu mulai bergerak. Sekarang Muhammad tinggal sedikit, tidak banyak teman. Mari kita segera habisi biar penyakitnya Muhammad tidak kemana-mana. Eh, menurut mereka Nabi Muhammad pengganggu dan penyakit. Akhirnya mereka bermusyawarah di satu tempat namanya Darun Nadwah. Mereka berkumpul di satu tempat yang masyarakat kafir atau orang Quraisy tidak akan memutuskan satu keputusan kecuali di tempat ini. Mereka berkumpul dengan itu membuat atau memusyawarahkan bagaimana caranya menghabisi Nabi Muhammad. Bagaimana menghabisi Nabi Muhammad? Kalau tadi Nabi Muhammad sudah berbetul betul kerepotan di saat ditutup perekonomiannya, sebetulnya ini strategi ya. Kalau kita saat ini berhadapan dengan orang-orang Israel ya yang membantai kaum muslimin di Palestina ya, kita kan belum bisa hijrah ke sana ya, Masya Allah. Kita belum bisa perang ke sana, membantu pun kurang ya. Sumbangan pun kadang tidak mengalir. Ya, tapi minimal mari kita kalau bisa ya tidak bisa dengan berjihad dengan jiwa kita ke sana tapi dengan uang kita. Seperti beberapa hari yang lalu ada tamu dari Palestina mencari dana penggalian penggalangan dana. Kalaupun kita masih belum bisa minimal jangan kita membeli produknya Yahudi dan Amerika. Mohon ini diamalkan yang paling mudah untuk berjihad. Kalau bisa, kita itu jangan sampai membeli produk mereka. Sebab yang membeli produk mereka adalah kaum muslimin. Jadi artinya diam-diam kita menyumbang mereka dan mengayakan mereka agar membunuh kita. Ini sudah diberlakukan di beberapa negeri Islam. Beberapa daerah mereka banyak tulisan-tulisan yang dipajang di sana sini agar menghindari, agar tidak membeli produk-produk Yahudi, produk-produk Amerika. Dan ini manfaatnya besar. Ternyata waktu itu tahun 2004 kalau tidak salah. Ada fatwa yang muncul di Arab sana dilarang membeli produk yang ada hubungannya dengan Israel, Yahudi dan Amerika. Sungguh mereka mengalami kerugian yang amat besar. Kalau ini bisa kompak, kita lihat hebat. Tetapi rupa, rupanya hawa nafsu kita, lidah kita telah terbiasa dengan produk enak mereka ya. Di antaranya produknya apa? Nestle, Danone. Dan insya Allah nanti akan dihadirkan, kita akan beri, kita bagi-bagi selebaran yang menunjukkan bahwasanya produk-produk Yahudi. Ini. Jadi itu sangat bermakna kalau kita laksanakan itu. Kalau kita mencoba telatenlah minimal jihad kita seperti itulah susunya. Susu yang apa sajalah susu Indonesia, susu asli saja biarpun nggak enak enggak apa-apa. Nah. Pokoknya apa saja. Yang penting bagaimana kita dari hati kita berangkat untuk jangan sampai kita ini memberi pertolongan kepada orang Yahudi. Baik. Bersemangat memerangi orang Yahudi ibu-ibu ini. Bersemangat untuk memerangi orang Yahudi, bagus. Mereka sudah kelewatan dengan orang-orang Islam. Masya Allah, anak-anak kecil yang dibantai. Orang gede bakal mati menurutnya. Jadi kalau anak kecil bakal berkembang, dibunuh anak-anak kecil. Sementara di dalam peperangan kaum muslimin itu tidak boleh membunuh anak kecil. Tapi orang Yahudi justru malah membidih anak-anak kecil. Dan ketahuilah, kalau ada yang bertanya, bisakah bersatu antara Yahudi dengan orang Islam? Berbeda cara pandang. Kalau umat Islam dalam akidah, di dalam hukum kita, kita memperkenankan orang Yahudi dan Nasrani hidup bersama kita, akan tapi di dalam akidahnya orang Yahudi, semua manusia ini adalah orang yang semua manusia ini adalah busuk dan harus dibinasakan dari muka bumi. Ini perbedaannya. Jadi tidak mungkin kita duduk bareng dengan orang Yahudi kalau ada orang yang katanya pinter, alim kayak apa ngusulkan, ini harus kita membuat satu omongan, diskusi, kerjasama yang baik, perdamaian. Enggak lama, damai sehari besok kita dipukul lagi karena mereka punya keyakinan harus dibinasakan. Jadi selain umat Israel itu harus dibinasakan. Ini coba kembali kepada buku-buku mereka. Maka harus ada kecemburuan di dalam hati kita, jangan sampai tingkah laku kita ini diam-diam membela orang-orang Yahudi. Kita tinggalkan Yahudi, biarkan saja di neraka jahanam. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang kaum muslimin mukminin yang ada di Palestina dan di seluruh negeri kaum muslimin yang di seluruh dunia. Kita kembali kepada hijrah Nabi Muhammad. Kemudian setelah mereka berkumpul di Darun Nadwah, satu tempat di Mekah sana, mereka bermusyawarah bagaimana menghabisi Nabi Muhammad. Usulan demi usulan diterima. Ada yang usul bagaimana kalau kita membayar pembunuh bayaran saja? <coughs> Akhirnya diterima, setelah diterima ditarik lagi karena apa? Kalau pakai pembunuh bayaran nanti yang membunuh ngaku, kita ketahuan, nanti kita berurusan dengan Bani Abdi Manaf, repot. Karena diam-diam keluarga Nabi Muhammad itu diperhitungkan. Karena diam-diam keluarga Nabi Muhammad itu juga sangat ditakuti. Akhirnya mereka tetap bermusyawarah sampailah pada pendapatnya Abu Jahal yang Abu Jahal saat itu berpendapat bahwa paling enak kita semua yang membunuh bareng-bareng sehingga keluarga Muhammad tidak bisa nuntut kepada kita. Tapi mereka bingung. Bagaimana kita bisa bunuh bareng? Kita kan banyak, Muhammad cuma satu. Kata Abu Jahal, ya tidak harus semuanya yang turun. Kita tinggal ambil perwakilan dari setiap suku satu orang, setiap suku satu orang, setiap suku satu orang dan kita terdiri dari sebelas suku. Maka sebelas orang turun. Kita ambil yang gagah-gagah. Semua membawa senjata yang sama. Lalu datang ke tempatnya Muhammad dan membunuh bareng-bareng. <coughs> Maka ketahuilah. Pendapatnya Abu Jahal ini ternyata yang membuat mereka tergiur. Sehingga diambillah pendapat Abu Jahal ini karena telah dikukuhkan oleh iblis yang menjelma sebagai manusia. Seolah-olah menjadi seorang syekh yang sangat berwibawa dan menyeru, wahai kaum, sungguh pendapatnya Abu Jahal ini adalah sebaik-baik pendapat. Akhirnya bersepakatlah mereka untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan serempak, dengan bersama-sama. Hari sudah ditentukan, waktu pembunuhan sudah direncanakan, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengirim malaikat Jibril untuk datang kepada Rasulullah memberikan kabar akan makar dan usaha musuh-musuh Allah. Dan sekaligus memberikan berita dari Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan Rasulullah untuk hijrah. Rasulullah saat itu bergembira, senang, lalu datanglah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, Wahai Abu Bakar, sungguh aku telah mendapatkan izin dari Allah untuk hijrah. Mendengar omongan itu, Sayyidina Abu Bakar berbinar-binar. Wajahnya berseri-seri dan penuh kegembiraan, Ya Rasulullah, akankah aku menemanimu? Apakah aku yang akan menjadi temanmu, wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, benar, wahai Abu Bakar, engkaulah yang akan menemaniku. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menunjuk, Ya Rasulullah, ini semua. Ada binatang dua, tunggangan. Disiapkan, inilah Ya Rasulullah, semua telah aku persiapkan untuk perjalanan kita. Dan kemudian Rasulullah pun pulang Sesampainya di rumah Rasulullah menemui Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali dikasih kabar wahai Ali ketahuilah aku telah mendapatkan kabar aku telah mendapatkan berita aku telah mendapatkan wahyu izin dari Allah untuk melakukan hijrah maka seketika itu Sayyidina Ali dengan penuh kegembiraan berkata ya Rasulullah akankah aku menemanimu lihat yang pertama Sayyidina Abu Bakar rindu untuk menemani Rasulullah karena cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. Dan di saat ini ternyata Sayyidina Ali tidak mau kalah pun sangat mencintai Rasulullah. Sehingga kalimat yang ditanyakan pertama kali adalah akankah aku menemanimu ya Rasulullah? Apakah aku yang akan menjadi temanmu? Dijawab oleh Rasulullah tidak wahai Ali. Tapi tidaknya Rasulullah bukan karena tidak cinta kepada Rasulullah. Justru tidaknya Rasulullah itu karena Rasulullah ingin memberikan tugas yang lebih hebat wahai Ali yang kau punya tugas lebih besar lagi tugasmu lebih berat lagi bukan sekedar menemaniku tugasku apa ya Rasulullah tugasmu adalah yang pertama engkau kembalikan semua titipan-titipan orang kafir Quraisy yang ada padaku jadi uniknya orang kafir Quraisy itu mereka itu biarpun memusuhi Nabi Muhammad kalau ada permasalahan itu mesti Nabi Muhammad yang dijadikan menengah Bahkan banyak barang-barang kalau mau ditinggal pergi jauh dititipin kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sangat jujur, tidak ingin dituduh sebagai orang yang melarikan hak miliknya orang lain, maka saat itu beliau berwasiat berpesan kepada Sayyidina Ali untuk membagi-bagikan barang titipan itu kepada yang berhak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wahai Ali, tugasmu yang paling besar adalah Engkau tidur di tempat tidurku dan berselimut dengan selimutku, mengelabui musuh agar mereka tetap mengira aku berada di rumah ini dan aku akan meninggalkan rumah ini, aku akan memulai hijrah dengan Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, jika tugas darimu seperti itu, maka itu pun aku terima." Sayyidina Abu Bakar yang di rumah. Sayyidina Abu Bakar yang berada di rumah telah memanggil semua anggota keluarganya. Yang pertama adalah Asma binti Abu Bakar. Kemudian yang kedua adalah Abdurrahman. Dalam riwayat Abdullah. Abdullah bin Abu Bakar atau Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemudian ada di situ Sayyidat Asma. Kemudian ada lagi pembantunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Amir. Semua dikumpulkan untuk bagi kerja. Wahai Asma, engkau punya tugas. Dan engkau wahai Abdullah, anakku, engkau punya tugas. Dan engkau wahai Amir, pembantuku, engkau juga punya tugas untuk membela Rasulullah. Satu-satu bertanya, wahai ayah, apa tugasku? Kata Asma, tugasmu mempersiapkan makanan. Mempersiapkan makanan untuk Rasulullah. Lalu Muhammad bin Abdur bin Abu Bakar, putra Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga bertanya, lalu aku apa? Wahai Muhammad, wahai Abdullah, Abdullah bin Abu Bakar tugasmu adalah engkau yang memberikan kabar kepadaku dari Mekah di saat aku berada di Huwathur. Jadi aku nanti akan masuk gua Thur dan engkau datang ke tempatku setelah maghrib sebelum subuh kamu sudah balik ke Mekah. Besok lagi begitu. Setelah maghrib kamu datang ke gua dan besoknya kalau sudah menjelang subuh kamu balik ke Mekah. Sehingga kamu di malam harinya bersamaku, pagi harinya bersama mereka sehingga mereka tidak curiga akan keberadaan keberadaanku di gua. Maka setujulah Abdullah bin Abu Bakar Kemudian Amir yang pembantunya, wahai tuan, tuanku Abu Bakar, lalu tugasku sebagai apa? Tugasmu wahai amir, kamu dengan kambingmu itu gunakanlah untuk menghilangkan jejakku dan jejak Abdurrahman yang mondar-mandir gua Mekah, gua Mekah dan juga jejak Asma yang mengirimkan makanan kepadaku. Baik, lihat diatur oleh secara rapi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ada di muka di rumah Sayyidina Rasulullah ada Imam Ali. Imam Ali disuruh berselimut. Saat itu orang-orang sudah pada berkerumun. Orang-orang yang ingin membunuh Rasulullah sudah berkerumun. Berkerumun di tempatnya Rasulullah, di sekitar rumah Rasulullah. Maka Sayyidina Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, Wahai Ali, sekarang waktunya engkau untuk berselimut dengan selimutku dan tidur di tempat tidurku. Kalau kita berbicara tentang Selimut Nabi Muhammad dan tempat tidur Nabi Muhammad jangan dibayangkan seperti selimut kita dan tempat tidur kita. Ingat, Nabi Muhammad itu tempat tidurnya adalah semuanya bahannya asli, yaitu dari tanah yang digundukkan. Kemudian alasnya adalah pelepah kurma. Kalau beliau tidur itu terbangun, maka di punggungnya ada bekas lipetan telepah, kelepah kurma. Dan selimutnya pun adalah kulit binatang yang dilembutkan. Jika digunakan untuk menutup kepalanya, maka kaki terlihat. Kalau digunakan untuk menutup kaki, maka kepalanya terlihat. Itu selimutnya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada orang paling melarat zaman ini, paling nggak punya baju, paling nggak punya selimut, maka ketahuilah itu masih lebih bagus dari miliknya Rasulullah SAW. Dan itu bukan karena Nabi Muhammad tidak punya, tidak. Akan tapi Nabi Muhammad mengajari kita tawaduk. Sebab Nabi Muhammad dikirimi barang-barang mewah tapi tidak dipakai. Karena Nabi Muhammad tidak ingin mengajari yang tidak baik. Sayyidina Ali saat itu berselimut dengan selimut Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad berkata, Wahai Ali, sekarang waktunya berselimutlah engkau. Sayyidina Ali mengambil selimut. Dan kau mau kemana ya Rasulullah? Aku akan pergi sekarang. Di saat Nabi Muhammad hendak keluar rumah, tiba-tiba Sayyidina Ali berdiri dengan pedangnya, Ya Rasulullah akan aku antarkan engkau keluar rumah. Ali, jangan. Tapi engkau bagaimana Rasulullah? Jangan khawatir Allah yang menjagaku. Justru engkau harus di tempat tidurku. Sebab kalau mereka melihat di tempat tidurku tidak ada orang, mereka akan mengejarku. Lihat. Karena begitu cintanya Sayyidina Ali sampai lupa tugasnya tadi. Ingin mengantarkan Nabi Muhammad agar tidak diganggu oleh siapapun. Akhirnya Sayyidina Ali pun balik ke tempat tidur Rasulullah berselimut dengan selimut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Muhammad pun keluar dengan mukjizat Allah sehingga orang-orang kafir 11 orang yang mengepung rumah Nabi Muhammad itu pun mereka tertidur dan tidak melihat Rasulullah keluar. Dan Sayyidina Ali lihat begitu patuhnya dengan Rasulullah dan beliau yakin bahwasanya dengan patuh dengan Nabi Muhammad semua adalah keberuntungan. Padahal Sayyidina Ali adalah orang yang sangat berani ditakuti di Mekah. Kalau Sayyidina Ali mau berdiri akan melawan sebelas 11 orang itu dan akan mampu. Akan tapi karena ingat pesan Nabi Muhammad harus tidur di tempat tidurnya, maka Sayyidina Ali pun tidur di tempat tidur Rasulullah dan tidak berdiri. Sekali lagi, kalau mau Imam Ali akan ditebas lehernya orang-orang yang ada di luar itu. Kemudian, di saat orang-orang pada berkumpul di situ, Sayyidina Abu Bakar berangkat. Sayyid Rasulullah keluar, Orang-orang tertidur di sekitar rumah Rasulullah itu tertidur di saat Sayyidina Rasulullah keluar. Tertidur tapi tidak terasa kalau tertidur. Sehingga di saat dibangunkan oleh satu orang, Bangun, eh, eh, bangun, bangun, bangun, bangun. Kamu ini bagaimana? Katanya membunuh Muhammad, kok tidur? Muhammad sudah keluar. Kata sebelas orang ini siapa bilang tidur? Kata orang-orang itu Siapa yang tidur? Aku tidak tidur. Dijawab oleh satu orang yang bangun di tadi. Sudah, aku bilang kau tidur. Aku melihat kau tidur. Dan Muhammad sudah keluar. Tahukah kau? Kata yang sebelas orang, siapa bilang Muhammad keluar? Tuh Muhammad masih ada di dalam. Kata yang satu orang, sungguh aku melihat Muhammad berjalan dengan Abu Bakar. Ke arah sana. Kata sebelas orang ini, bohong kamu ini. Itu Muhammad masih ada di dalam. Sambil mereka membuka celah di rumahnya Nabi Muhammad, terlihatlah di tempat tidur Nabi Muhammad masih ada orangnya. Tuh lihat masih ada orang. Dibilang masih ada, kau bilang Muhammad keluar. Akhirnya satu orang ini bingung. Siapa tadi yang saya lihat ya? <coughs> bingung juga. Tapi benar itu Muhammad. Saya ngelihat. Karena sebelas orang dibilang Muhammad ada di dalam kok masih maksa. Tapi siapa ya? Rupanya yang di luar yang satu orang ini ragu, yang sebelas orang juga mulai ragu. Lebih baik kita gerbek sajalah sekarang daripada lama-lama kita ribut terus. Akhirnya betul dikebet, digedor rumah Nabi Muhammad dan digrebek rumah Nabi Muhammad. Lalu mereka mendekat ke dekat tempat tidur Nabi Muhammad. Apa kata sebelas orang sudah aku bilang Muhammad ada. Ini Muhammad masih ada di dalam. Akhirnya yang satu orang ini bingung benar Muhammad kok bisa ada di sana dan ada di sini ya bingung jadinya dia. Akhirnya sebelas orang itu dengan panahnya, ada yang dengan pedangnya akan menusuk orang yang ada yang orang yang tidur itu dan di saat, di saat ditarik selimutnya ternyata yang ada adalah Sayyidina Ali. Kata satu orang ini, "Tuh kan sudah aku bilang Muhammad gak ada." Menang yang satu ini. Akhirnya gara-gara omongan satu orang ini, mereka yang sebelas ini lupa mendengar omongan satu orang ini dan pergi meninggalkan Sayyidina Ali. Lihat, selamat Sayyidina Ali karena patuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi lihat pekerjaan Sayyidina Ali berat lihat. Nyawa taruhannya itu. Kalau seandainya mereka marah dan tidak terima, Sayyidina Ali akan dibukul dan dibunuh. Tetapi Sayyidina Ali adalah sangat cinta kepada Rasulullah sehingga lebih baik patuh kepada Rasulullah sajalah daripada aneh-aneh. Padahal kalau Sayyidina Ali mau, Sayyidina Ali bisa menghabisi 11 orang itu. Akhirnya Sebelas orang dengan tambahan satu orang itu bergegas meninggalkan rumah Nabi Muhammad. Lalu mengejar. Dan Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berjalan. Dia dalam perjalanannya menuju gua itu. Sungguh perjalanan yang sangat unik. Rasulullah sampai bingung melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kadang-kadang di kanannya. Yang kadang-kadang di kirinya. <coughs> yang kadang-kadang di depannya. Yang kadang-kadang di belakangnya. Sampai Rasulullah bertanya, hei Abu Bakar kamu ini apa-apaan? Jalan kok kadang-kadang di kananku, kadang-kadang di kiri, kadang di depan, ada apa? Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, lihat Mekah di belakang kita. Kalau seandainya mereka naik ke bukit itu lalu ngelongokkan ke muka, mengelongokkan kepala mereka ke tempat kita, niscaya mereka melihatku ya Rasulullah. Sungguh aku mengkhawatirkan Sungguh aku sangat khawatir akan keberadaanmu ya Rasulullah. Sehingga kadang-kadang seolah-olah terbayang musuh dari kananmu maka aku segera berada di kananmu ya Rasulullah. Kadang terbayang musuh di depanmu maka aku di depanmu ya Rasulullah. Dan kadang musuh terbayang di belakangmu maka aku berada di belakangmu. Karena aku tidak ingin engkau terluka ya Rasulullah. Jadi ngelompat ngelompatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu hanya ingin menjaga Rasulullah. Hingga berjalanlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai di depan gua. Dan sesampai Nabi Muhammad berada sampai Rasulullah, Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berada di depan gua, Sayyidina Abu Bakar menahan Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunggu dulu engkau di sini jangan masuk dulu. Tunggu dulu sini jangan masuk." Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam gua dan dirapikan gua, dibersihkan gua. Akan tetapi disaksikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada beberapa tempat yang berbahaya ada lubang-lubang-lubang ini. Wah, ini bisa saja akan keluar binatang buas atau binatang yang menyengat. Maka Sayyidina Abu Bakar berpikir untuk disumbat. Tapi disumbat dengan batu masih rongga. Masih berongga nanti bisa keluar kalau ada binatang. Maka Sayyidina Abu Bakar pun berpikir dan akhirnya sampailah kepada satu ide yaitu me melepas baju dalamnya. Sehingga baju luarnya dilepas, baju dalamnya juga dilepas, dan baju dalam itu akhirnya dirobek-robek oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sehingga digunakan untuk menyumbat lubang-lubang gua yang diperkirakan akal keluar akan keluar kala cengking dan lain sebagainya. Akan tetapi rupanya kain sudah habis lubang masih tersisa. Dan lubang itu tinggal satu tempatnya di bawah kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ah kalau cuma satu lubang mah gampang nanti saya injek juga bebas kalau saya robek baju saya, nanti saya gunakan untuk Madinah, tidak ada lagi penutup. Kalau aku harus cari di luar, berbahaya Nabi Muhammad nanti keburu ketahuan orang. Maka akhirnya, Sayyidina Abu Bakar as mengentengkan lobang yang satu ini, maka ditutuplah dengan pahanya. Nah, nanti akhirnya ditutup dengan paha. Atau dalam riwayat dengan kakinya. Maka setelah semuanya rapi, tinggal satu lobang, Sayyidina Abu Bakar keluar, Ya Rasulullah, gua sudah siap untuk ditempati. Maka Rasulullah pun masuk, duduk di sampingnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan kaki satunya lagi, kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq menginjak lubang yang tidak bisa ditutup karena tidak ada untuk menutupnya. Karena Nabi Muhammad mulai semalaman sudah saling intai dengan musuh-musuh Allah sehingga terasa kantuk saat itu. Nabi Muhammad pun merasakan kantuk sehingga Nabi Muhammad tertidur Tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan ini dinikmati benar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan ini mungkin kejadian yang pertama dan terakhir. Pahanya digunakan tidur oleh Rasulullah dan alangkah senangnya Sayyidina Abu Bakar, alangkah berbangganya, berbahagianya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sehingga ditahan, sehingga ia tidak bergerak banyak. Bahkan ia pun menahankan untuk khawatir kalau tertidur nanti mempunyai gerakan-gerakan yang tidak disadari sehingga menjadikan Nabi Muhammad terbangun. Ditahan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak bergerak sampai Nabi Muhammad benar-benar menikmati tidurnya. Akan tetapi, di saat seperti itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di saat khusuk menjaga Rasulullah, <coughs> menikmati wajah Nabi Muhammad. Di saat itu tiba-tiba ada yang nakal, ada yang jahil. Di kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq rupanya ada yang menyengat, dan di saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merasakan sakit yang sangat dan kaki hendak diangkat akan tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq segera sadar kalau aku angkat barangkali binatangnya akan menyengat Nabi Muhammad maka biarkan aku injak saja dan ditambah kuat diinjak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasa sakit sangat dan Sayyidina Abu Bakar tidak bergerak, biarpun kaki merasakan sakit tapi tubuh beliau tidak bergerak karena khawatir jika bergerak nanti Sayyidina Rasulullah terbangun. Itulah kecintaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketahuilah, kaki bisa diam, tangan bisa diam, kepala bisa diam, anggota tubuh bisa diam. Akan tetapi yang namanya mata ini tidak bisa menahan sakit. Karena begitu sakitnya rasa yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tubuh bisa diam, semua anggota tubuh bisa tenang. Akan tapi mata tidak bisa diam. Dan mata pun mengucurkan air mata. Dan ketahuilah air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat itu menetes tepat di pipinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat itu Rasulullah terbangun dan di saat terbangun melihat Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau takut kepadaku? Engkau takut saat ini? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau takut jika kita berdua Allahu thalithuhuma? Kalau kita berdua sementara Allah yang ketiga, apakah kau takut? Tidak ya Rasulullah, kami aku tidak takut. Aku tidak takut. Akan tapi ini ada sesuatu ini ya Rasulullah. Apa itu? Dibukalah kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dilihat sudah berwarna biru karena sengatan itu. Sehingga diusaplah oleh Sayyidina Rasulullah. Kemudian lihat <coughs> Asma binti Abi Bakar yang setiap hari datang ke tempat itu juga memberikan makanan, mengirim makanan. Bahkan diantaranya pemandangan yang lucu yang dilihat oleh Rasulullah, Asma binti Abu Bakar itu mengirim minuman dan minuman itu ada tempatnya. Tempatnya tempat itu namanya girbah. Kirbai itu tempat dari kulit, tapi sayangnya tutupnya sudah tidak ada. Tapi Sayyidat uh, Asma ini bingung, kalau kita carikan tali di luar repot. Akhirnya talinya itu dibuatkan dari ikat pinggangnya Sayyidah Asma. Jadi Asma binti Abu Bakar ikat pinggangnya dibelah jadi dua, separuhnya digunakan untuk mengikat kepala tempat air itu dan separuhnya lagi dipakai lagi. Karena warnanya aneh, Rasulullah berbilang Asma, ini aneh apa-apaan ini? Dijawab oleh Asma, ini adalah pengikat kirbah yang saya ambil dari ikat pinggangku ya Rasulullah, yang separuh saya pakai, yang separuh aku gunakan untuk mengikat. Maka Rasulullah tersenyum dan saat itulah Asma binti Abi Bakar dikelari dengan Zatun Nitoqaini, wanita yang mempunyai sabuk di belah dua. Itu adalah Asma binti Abi Bakar. Kemudian kita masih ingat Abdullah yang mundar-mandir ke tempatnya Sayyidina Abu Bakar, ke tempatnya Rasulullah. Dari gua ke Mekah, dari gua ke Mekah. Dan yang namanya Amir yang membawa kambing itu memang selalu mengelabui jejak itu. Sehingga orang-orang kafir betul-betul bingung. Ini Muhammad kalau ke sini mustahil nggak ada jejaknya. Jadi tidak ada jejak kaki karena sudah dihapus dengan kambing. Sebab kalau di padang pasir itu nyamanya jejak bekas kaki itu biarpun kita berjalan 100 meter akan terlihat karena kaki itu nancep. Dan kalau diangkat membekas, membekas, membekas, membekas, membekas, membekas, membekas sampai manapun kita berjalan maka bekas kaki itu ada. Tapi saat itu kecerdasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka dikerahkanlah pembantunya atau ku kambingnya bersama pembantunya yang bernama Amir <coughs> untuk menghilangkan jejak Rasulullah, jejak Sayyidina Abu Bakar, jejak Abdullah bin Abu Bakar dan jejaknya Sayyidah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian masih banyak lagi perjalanannya nanti sampailah Rasulullah nanti di perjalanannya hingga ke Madinah Sampai di situ disambut oleh para wanita-wanita yang mereka menyenandungkan syair yang indah talal badru alaina ini kegembiraan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah bahasa cinta semuanya hingga Nabi Muhammad datang ke rumahnya Abu Ayyub Al Ansari di situ termasuk kisah cinta dengan Rasulullah yang amat panjang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi barangkali kita harus berhenti cerita sampai di sini dulu untuk kita kembali kepada rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Sayyidina Ali orang yang sangat cinta kepada Rasulullah ini adalah yang mewakili ahli bait. Jadi hijrahnya Nabi Muhammad ini didukung oleh ahli bait dan didukung oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Imam Ali membantu untuk mengelabui orang kafir sehingga Nabi Muhammad bisa selamat sampai Gua Tur dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang akan menemani Rasulullah hingga sampai Madinah. Dan kita masih ingat di rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang membantu Rasulullah adalah putra beliau. Putra-putri beliau dan juga ada di situ pembantu beliau. Maka inilah pendidikan yang harus kita ambil. Jadi yang beribadah itu jangan sampai bapak sama ibu saja ya. Sementara anaknya tidak karu-karuan. Semua yang berada di rumah kita harus kita kenalkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang berada di rumah kita harus kita jadikan seperti rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ingat, jangan sampai kita senang beribadah sementara anak kita tidak kenal Allah. <clears throat> kita banyak sujud, kita banyak beribadah, bapak ibu rajin ngaji, tahajudan, puasa, umrah, haji. Tapi anaknya enggak karu-karuan, maka ketahuilah orang ini tidak akan selamat. Ingatlah suatu ketika Nabi Muhammad mengingatkan bahawa kelak ada orang yang masuk surga. Ada orang tua yang masuk surga tapi gara-gara anaknya di neraka, anaknya nuntut, Ya Allah turunkan bapak ibuku ke surga. Dijawab oleh malaikat, bapak ibumu baik ahli ibadah. Dijawab oleh orang yang di dalam neraka ini biarpun dia ahli ibadah. Tapi dia untuk dirinya sendiri memang rajin setiap malam bangun malam. tahajutan puasa Senin Kemis akan tetapi aku dibiarkan. Aku kos-kosan di Jakarta. Aku kos di Jogja, di Solo, di Bandung. Tidak pernah dilihat tempatku seperti apa. Pergaulanku seperti apa. Aku hanya dikasih duit sehingga aku mabuk dengan duit itu. Aku zina dengan duit itu. Aku jadi tersiksa seperti ini. Gara-gara orang tuaku tolong turunkan wahai malaikat. Dan akhirnya malaikat mengadu kepada Allah, Ya Allah ada hambamu tidak masuk surga. Tapi punya anak di neraka melarang untuk aku masukkan ke surga karena anak ini menjadi jahat busuk karena orang tuanya terlalu sibuk ibadah nggak pernah ngurus si anaknya. Akhirnya jawab malah jawab Allah Subhanahu wa taala, maka turunkan orang itu ke neraka bersama anaknya. Hati-hati di sini. Ada lagi cerita hadis ini dilanjutkan, ada orang tua yang masuk ke neraka, <coughs> ada anaknya berada di surga. Dan saat itu sang anak melihat ibunya karena sebab ahli surga dan ahli neraka itu nanti dibukakan oleh Allah. Ahli surga itu bisa melihat ahli neraka dan ahli neraka bisa melihat ahli surga. Tujuannya apa? Agar yang di surga semakin bersyukur dan yang di neraka semakin nyesel. Ada orang yang melihat, wahai malaikat, aku mendengar suara itu. Dijawab oleh malaikat, iya itu suaranya orang jahat dan diseksa di alam barzah, di alam neraka. Jawab orang itu, wahai malaikat itu ibuku, tolong angkat ke surga. Dialah yang menjadikan aku baik. Oh ya nggak bisa. Amalmu, amalmu, amalnya, amalnya. Iya, dia memang nggak benar, nggak baik. Tapi dia paling telaten ngajari, dia paling telaten mengundangkan guru ngaji kepadaku. Dia paling telaten ngontrol kos-kosanku. Dia selalu bertanya solatku. Dia selalu mengirim ilmu ustadz untukku. Sampai aku jadi benar ini gara-gara bapak ibuku. Tolong malaikat biarpun bapakku kayak apa angkat ke surga. Malaikat bimbang, malaikat bingung lalu menghadap kepada Allah. Ya Allah, ada hambamu yang masuk surga. Ada hambamu yang masuk neraka. Akan tapi dia punya anak soleh berada di surga. <coughs> Dan anak itu menginginkan sang orang tua ini masuk surga. Karena anak ini merasa bahwasanya ia menjadi baik karena orang tuanya. Bagaimana dengan ini ya Allah? Maka Allah memerintahkan, wahai malaikat, angkatlah orang tua itu ke surga bersama anaknya dan inilah yang disebut Nabi Muhammad sebagai syafaatnya anak kepada orang tua. Syafaat itu apa? Tidak ditulis oleh malaikat. Jadi syafaat itu tidak masuk dalam catatan. Kalau kita berbuat hari ini dicatat oleh malaikat ini ini ini, tapi kalau nama syafaat tidak kejutan itu nanti. Kalau punya anak soleh, kalau kita kepleset, kita akan dibawa nanti oleh anak kita ke surga. Pilih mana kira-kira? masuk surga lalu masuk neraka atau masuk neraka dulu lalu masuk surga? Kalau saya pilih masuk surga langsung nggak usah masuk neraka. <laughs> Jadi harus bareng-bareng lah. Kalau pengen masuk surga juga nggak usah masuk neraka, semuanya anak juga masuk surga, jadikanlah rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang dekat kepada Rasulullah bukan saja bapak ibu saja tetapi anak harus dikenalkan. Ternyata tidak sampai di sini tidak cukup dengan anak kita ketahuilah semua yang berada di tempat kita adalah tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua dari kita ini punya tanggung jawab. Yang berada di rumah kita semua unsur keluarga yang ada di rumah kita adalah tanggung jawab kita. Jangan sampai ada yang tidak kenal Allah. Termasuk di dalamnya adalah Amir yang di rumah kita pembantu budaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dikenalkan kepada Rasulullah. Maka yang bekerja di rumah kita pun harus kita kenalkan kepada Rasulullah. Jangan sampai orang yang bekerja di rumah kita itu hanya kita ambil tenaganya. Sementara solatnya pun tidak kita perhatikan. Maka ketahuilah kita berdosa. Kalau dia bodoh goblok maka kita wajib mengundangkan guru untuknya. Kalau kita tidak bisa mengundangkan guru untuknya harus memberikan izin kepadanya untuk mencari ilmu. Semua yang berada di rumah kita ini tanggung jawab kita. Jangan merasa aman, jangan merasa bisa lolos dari seksa api neraka. Kalau kita rajin ibadah ternyata salah satu orang yang tinggal di rumah kita tidak sholat, tidak berpuasa, tidak kenal agama, Kadang ada sebagian orang pembantu itu betul-betul diambil pekerjaannya. Mulai dari bajunya tidak diperhatikan. Sehingga bajunya tidak menutup aurat barangkali. Sampai sholatnya itu hanya dituntut dengan pekerjaan saja. Masya Allah. Musibah. Jangan dianggap bisa lolos kita dari seksa api neraka. Kita akan dituntut. Dan ketahuilah semakin banyak orang bersama kita artinya semakin besar tanggung jawab kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mau membangun rumah ini saya cerita. Kita kemarin membangun pondok cari tukang yang sholat susah. Cari tukang yang sholat. Ada orang datang katanya apa? Saya sholat tapi kenek saya yang bagian Bantu-bantu tidak sholat, subhanallah. Akhirnya sampai dapat. Dan jangan sampai putus asa. Allah pasti bisa mengirim. Jangan sampai bangun masjid, bangun pondok, musola, rumah. Katanya rumah biar keluarganya mawaddah, warahmah, sakinah. Dibangun rumah untuk hidup yang nyaman, sejahtera. Tapi yang membangun orang yang tidak sholat. Ya. Masjid kadang-kadang yang bangun orang tidak sholat. Bangunnya di bulan Ramadan tidak puasa. Sudah tidak puasa, tidak sholat sama bosnya dikasih makan lagi. Ya Allah. Lihat, jangan dianggap rumah bisa penuh barokah di ini. Hati-hati. Di saat itulah akan muncul, akan tercabut barokah, akan muncul musibah demi satu demi satu. Karena apa? Kita sudah tidak peduli yang bekerja di rumah kita. Jangan sampai ada kecuali orang yang kenal Allah. Jika orang yang bekerja di tempat kita orang yang tidak kenal Allah maka jadikanlah gara-gara bekerja di rumah kita jadi kenal Allah. Bagaimana dia yang tidak sholat menjadi sholat, yang tidak pakai tidak menutup aurat jadi menutup aurat. Bagaimana yang tidak senang ngaji jadi ngaji. Bagaimana yang akhlaknya tidak baik menjadi baik. Ini tugas kita. Hitung-hitung kita berdakwah, jangan muluk-muluk dakwah kita keluar negeri, ke penjuru dunia tak taunya pembantunya tidak pernah mendengar petuahnya. Musibah. Katanya ingin kita membangun umat, membuat satu lembaga, membuat satu yayasan, membuat satu majelis dakwah, membuat satu apa saja model-model dakwah, akan tapi ternyata orang yang paling mudah untuk diaturnya tidak diatur. Kalau orang bekerja dengan kita paling mudah diatur karena dia butuh pekerjaan. Mumpung bekerja denganku, lihat syaratnya ngaji, sholat. Dan jangan pelit dengan waktu. Kalau istirahat di siang hari setengah jam, tambah setengah jam untuk sholat. Barangkali di bulan Ramadan boleh kerja di tempatku tapi puasa. Aduh kalau puasa di bulan Ramadan gak kuat. Ya sudah saya korting 2 jam sehari. Biasanya keluar jam 4 menjadi jam 2. Lihat pahala ini diam-diam. Jadi kita jadikanlah yang di rumah kita ini semua orang melakukan sholat kenal Allah beribadah. Kalau tidak menjadi beribadah. Jangan kita menyerah susah. Lihat prasangka buruk kepada Allah kita saat itu. Pasti bisa. Pasti bisa kita mendapatkan orang yang mau sholat karena ini kaum muslimin banyak di sini. Lah kalau sudah rumah dibangun oleh orang-orang yang tidak kenal Allah, orangnya tidak sholat, bulan Ramadan tidak puasa, sudah kuli dia pezina, bangun rumah kita, kita tetap anggap dia, masya Allah tanggung jawab kita besar di situ. Ketahuilah biarpun rumah nanti jadi, rumah nggak jadi barokah. Jendela yang mestinya, mestinya buat keluar masuk angin, ventilasi udara yang sejuk dan indah, akhirnya menjadi tempat keluar masuknya maling. Atau mungkin anak kita akan lewat dari sini mabuk dan berzina. Masya Allah, mestinya rumah untuk indah suami istri akhirnya menjadi tempat perselingkuhan. Akhirnya menjadi musibah datang gara-gara dibangun dengan cara yang tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perlu dibangun keinsyafan. Bersyukurlah Bersyukurlah jika kita diberi oleh Allah kenikmatan sehingga kita tidak mengerjakan sendiri sehingga kita harus orang lain yang membantu. Tapi ingat, ketahuilah nikmat Allah ini harus kita lihat sekaligus sebagai amanat. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekaligus amanat. Sekarang bayangkan ada sebuah perusahaan yang ada di Cirebon ini. Perusahaan di Cirebon. Syaratnya apa? Harus melepas bajunya, kerudungnya, dan memakai rok pendek. Mau lihat, padahal dengan syarat yang bertentangan dengan syariat. Ya. Mau, dan jumlahnya ratusan. Kenapa kita sebagai orang beriman, di saat mempunyai perusahaan atau di saat mempunyai karyawan, tidak pakai syarat. Yang masuk tempat ini syaratnya seperti ini. Berebut sebetulnya kalau kita mau. Sama. Kalau mereka tidak punya, ya hitung-hitunglah kita sumbangan. Daripada kita nyumbang ke tempat yang jauh, kita belikan saja kerudung, baju untuk orang yang bersama kita. Ini adalah termasuk dakwah yang harus kita hadirkan kalau ingin mendekatkan anak kita, keluarga kita, semua yang bersama kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah contoh di dalam rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Semuanya yang berada di rumahnya dikenalkan kepada Rasulullah. Dan inilah yang sering menjadikan orang lupa bekerja Orang kesana kemari berbuat baik, berbuat banyak. Akan tetapi ternyata di dalam rumahnya sendiri teledor lalai. Inilah barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Akan kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan untuk menyempurnakan majelis ini. Jadi marilah kita jadikan rumah kita adalah rumah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, rumah yang semuanya unsur di dalamnya adalah kenal Allah dan Rasulnya. Dan ingat Jangan sampai menganggap remeh Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Ketahuilah Allah maha kuasa untuk memberikan pertolongan kepada kita. Akhirnya saat ini di saat kita bangun, semuanya tukangnya sholat. Bahkan harus berjamaah. Tukang yang bekerja berjamaah, kalau enggak, enggak mau saya nerima, ada saja. Bahkan sebetulnya hati kecilnya lebih senang seperti itu. Bangun apa saja, sholat. Pakai syaratnya sholat. Kalau ada yang nggak sholat dihukum, dikeluarin lihat. Yang lain tambah sholat. Masya Allah, ini orang kaya diam-diam jadi juru dakwah dia. Nggak usah cerewet pakai assalamualaikum. Hanya punya peraturan tertulis mau kerja ibadah. Orangnya pada sholat. Lihat, bisa duduk dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka terapkan ini. Mari kita bawa pulang. Kita jadikan rumah kita adalah rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang semua unsur di dalamnya dijadikan orang-orang yang kenal Allah. Kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja. <coughs> Mohon maaf barangkali ada hal yang belum disampaikan. Dipersilahkan. Wallahu a'lam bisawab. Mangga. Ah, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan memang yang ibu alami kami mengalami ibu. Kita mencari tukang alat banyak tidak sholat. Dan bahkan beberapa orang yang kami saksikan sholat Jumat kita lagi sholat Jumat tukang itu masih di atas pulang Jumat pun masih di atas tidak turun. Apakah dia terbang sholatnya? Tidak mungkin ya. Dia tidak sholat. Inilah yang harus kita hindari. Wong kita yang bayari kenapa tidak tegas? Dosa kita diam-diam mengasih makan orang yang tidak sholat haram, hukumnya setetes air pun haram. Gara-gara kita lemah lembut, mereka semakin berani tidak sholat. Coba para orang-orang kaya ini dengan penuh ketegasan pada sholat semuanya. Yang bekerja di sini harus sholat. Awas kalau tidak kerjain ini. Jangan mikir bangkrut nanti tidak ada kerja di tempat kita. Lebih baik kita bangkrut di dunia daripada di bangkrut di akhirat. Tapi ketahuilah orang semacam ini tidak akan bangkrut. Banyak nanti. Sehingga akan terdengar di mana-mana. Eh kalau kerja di sana sajalah, Solatnya diperhatikan, ada pengajiannya. Akan terdengar yang seperti ini nanti. Jadi jangan takut. Jangan takut tidak ada yang bekerja. Memang saya menemukan seperti itu. Ketemu orang ini, Solat ini, temannya tidak solat Ini solat tidak solat Bahkan katanya solat sampai di rumah katanya sudah-sudah. Nggak bawa sarung, nggak ada perubahan, katanya sudah solat Kita kontrol, tatanya tidak sholat, sudah selesai, saya tidak mau. Dan diganti oleh Allah, banyak justru suarakan. Bahkan kalau memang perlu Seandainya lebih mahal tidak ada masalah, yang penting sholat. Tapi tidak ada, sama saja mereka mau. Sekarang mereka butuh. Butuh pekerjaan. Hanya kita harus adil misalnya. Kalau tidak sholat, itu istirahatnya setengah jam. Kalau sholat mungkin ditambah lagi sedikit biar ada waktunya untuk sholat. Ini yang kita maksud dan ini keteledoran kita. Karena mungkin tidak ada yang banyak mengingatkan. Jadi nyantai saja. Sudah tidak sholat, tidak puasa, kita kasih makan. Bagaimana bisa barokah di rumah kita ada orang berbuat dosa semacam ini. Maka insya Allah ibu, kalau bangun rumah usahakan cari yang sholat. Undang-undangnya begini, yang mau bekerja dengan saya syaratnya gampang, sholat. Yang nggak mau sholat nggak akan kerjaan. Nanti insya Allah ibu sendiri diam-diam jadi juru dakwah ya. Dan ini betul-betul hal yang sering dilupakan. Bahkan yang melupakan bukan orang kaya saja. Ternyata ada orang bekerja di pondok di rumahnya kiai tidak sholat musibah. Karena apa? kiainya sudah memandang orang lain seperti binatang seolah-olah nggak wajib sholat. Ketahuilah, pandanglah orang itu sebagai tanggung jawab. Dia adalah manusia yang bisa lebih mulia di hadapan Allah dari kita, maka di saat tidak sholat pun kita perhatikan, kita hormati, kita hargai kalau dia baik ya. Ini adalah makna yang harus kita hadirkan. Kemudian, orang Kristen meninggal dunia, kita boleh mengunjungi orang Kristen meninggal dunia, mengucapkan bela sungkawa kepada yang hidup, tapi bukan mendoakan ya. Asalkan orang Kristen yang tidak jadi fitnah. Tapi kalau orang Kristen yang kerjaannya adalah memusuhi kita, namanya harbi. Kalau kerjaannya orang Kristen merongrong kita, mencaci kita, ngolok kita, nyakiti kita, maka itu orang Kristen yang harbi, kita tidak boleh dekat-dekat. Tapi kalau hidup bertetangga baik dengan kita, lalu ia mati, maka saat itu pun kita boleh kunjung ke sana, tapi bukan untuk mendoakan, hanya untuk menghibur yang hidup saja sambil kita doakan semoga yang hidup mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ustadz masuk gereja. Ya kerjaan banget tuh ya. Ngapain masuk gereja ya? Ya. Pengantin muslim? <coughs> pengantin muslim di gereja. Kalau pengantin muslim di gereja, pengantinnya orang Kristen. Sebetulnya masuk gereja itu tidak ada masalah salahkan tidak ada fitnah. Masuk gereja itu tidak ada masalah asalkan tidak jadi fitnah. Tapi kalau saya pakai jubah begini lalu masuk gereja orang kan bingung ngapain? Kan begitu. Jadi kalau tidak jadi fitnah masuk gereja asalkan tujuannya bukan mengagumkan gereja, bukan beribadah bersama mereka. Kalau misalnya di situ hanya untuk ada orang ngasih duit di situ, ada manggil orang di situ, ada penganten di situ, misalnya melihat di situ karena menghormati tetangga yang menikah dari orang Kristen pun juga diperkenankan, maka masuk asalkan tidak menjadi syiar mereka bukan ada tujuan memuliakan peribadatan mereka, tidak ada masalah. Jadi datang-datang biasa. Kemudian orang itu tidak menjadi fitnah. Jadi kalau ada kiai masuk itu yang bermasalah. Ustadz kurang kerjaan, doa bersama di gereja, kayak kehabisan masjid itu. Ada ini. Doa bersama Ustadz Kiai Gede katanya di gereja. Yang berdoa ada pastor, ada ini, segala macam orang-orang bermacam-macam agama doa bareng di amini ya ini kan tidak masuk akal sudahlah agama Islam sudah sangat indah tidak sampai harus kita mencampur aduk urusan agama ini saja mungkin ada yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau bisa baru. Apakah di sini konotasinya tahun baru Masih itu hanya untuk bermabuk-mabuk, bermabuk-mabuk? Kan tidak, Pak Buya. Latar belakang keluarga saya Kristen. Saya dididik oleh orang tua saya setiap tahun baru Masehi, kita berkumpul dan berdoa di rumah. Kamu Apakah kalau itu pun tidak boleh? Satu yang saya tanya. Kedua, pada waktu tahun baru Israel tetap saya di rumah sendiri dengan anak-anak berdoa tapi waktu tahun baru Kristen, biasanya kami sekeluarga karena sudah menjadi anak yatim piatu kita kumpul. Sedangkan saya anak paling tertua. Jadi tetap e, tradisi itu kita lanjutkan dengan berdoa masing-masing menurut agamanya. Yang saya tanyakan, yang ingin saya tanyakan apa itu diperkenankan Bu ya. Yang kedua, menurut Bu ya tadi rumah ataupun rumah ibadat sebaiknya dibangun oleh orang yang sholat. Kita jangan lupa masjid istiqlal dibangun oleh orang Kristen kok ya. Arsitekturnya Kristen. Bagaimana? kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah jika ada orang merayakan tahun baru Masehi, bagaimana? Misalnya dia punya tradisi. Kalau kita menyebut tahun baru Masehi, saat ini apa yang terlintas di benak kita? Mengagungkan budaya bukan budaya umat Islam. Tadi sudah kita sebutkan kalau ada orang merayakan tahun baru Masehi, Terlepas dari model budaya tidak ada masalah karena tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Tapi saat ini kalau sudah orang merayakan budaya Masehi itu adalah keluar minum-minuman, mabuk, niup trompet. Itu kan khusus. Dan bahkan sampai orang pulang haji di pesawat dari dari Jakarta Lombok itu ibu-ibu haji semuanya dikasih trompet oleh pamugari untuk meniup trompet. Lihat. ini kan sudah mengikuti budaya kafir saat itu. Yang ini yang tidak kita perkenankan. Maka untuk memukul, untuk menghentikan proses terpengaruh dengan budaya, maka tidak ada masalah. Kalau seandainya kasusnya masalah keluarga menghargai, tapi di rumah, lihat. Memang orang Kristen lebih pinter dalam hal ini. Di tahun baru masai mereka di gereja, tapi yang di alun-alun ini siapa? Nah inilah yang kita perangi. Mereka lihat, kemarin kita lihat tahun baru Masehi karena kita kebetulan acara kita di tempat jauh sana, kita lewat gereja yang di dekat dengan Palabuhan. Itu mobil berjajar, itu mobil di dekat gereja. Orang Kristen pada ke gereja. Tapi yang di alun-alun siapa itu? Anaknya haji dan ustadz itu semua. Musibah. Nah ini budaya ini yang kita perangi maksudnya. Kalau ada ustadz anaknya ikut-ikut ke sana, apakah rela? Jadi sekarang pernah masalahnya bukan di saat Anda hidup bersama keluarga Kristen, Anda harus menghargai dia. Kalau masih tahun baru masyarakat tidak ada masalah karena tidak ada sangkut pautnya dengan agama, tapi budaya umum. Kalau sudah kita mengagungkan budaya, maka ketahuilah kita akan digiring bersama budaya itu. Tapi kalau mengikut ikut merayakan Natal langsung, ini adalah tidak ada kata tawar-nawar. Kalau tahun baru Masehi merayakan ikut ke jalan-jalan, meramaikan semuanya, itulah yang harus kita hindari karena itu budaya kafir. Kita sering ke bawah itu. Kalau hanya kasusnya di rumah, kasusnya di rumah misalnya karena keluarganya pada Kristen, biasanya merayakan perayaan itu karena kalau tahun baru Masehi tidak ada hubungannya dengan keimanan. Tapi yang kita khawatirkan tadi apa? Kita kagum dengan budaya. Kalau tidak ada kasus keimanan, berbeda dengan Natal. Kalau Natal itu ada pohon Natalnya, ada apa doa-doanya dan sebagainya, maka haram seorang muslim mutlak menghadiri acara Natalan. Kalau tahun baru Hijriah kalau kasusnya masalah keluarga dan di rumah tidak ada syiar, tidak ada siar di luar ya tidak ada masalah. Tapi yang kita permasalahkan yang di alun-alun itu. Yang dipermasalahkan yang di situ lihat Masjid At-Taqwa kita ingin mengadakan acara tandingan hanya bisa penuh masjid yang lainnya di mana? Yang lain di luar, orang-reng pakai motor, di sana mabuk, di situ wah, itu adalah anak haji dan ustad. Gara-gara apa? Tahun baru Masehi. Maka inilah yang harus kita hindari. Lah kalau kita bebaskan misalnya, nggak apa-apa anak ke sana lihat. Pertama anak kita ngelihat tahun pertama. Yang kedua ikut niup trompet. Tahun keempat dia ikut rame-rame. Tahun kelima bisa mabuk dan anak kita bisa mati di situ. Karena apa? Memang di situ bukan diadakan acara yang baik. Berbeda kalau kita rubah. Kita rubah, kita islamkan budaya. Karena tahun baru Masehi itu bukan miliknya orang Masehi saja. Karena tahun itu sudah ada berdasarkan hitungan matahari. Itu ada milik semuanya. Lah kalau ada orang merayakan tahun baru dengan zikir bersama, ya boleh saja kita rubah. Tapi sekarang permasalahannya adalah yang diadakan di sini dengan cara yang tidak baik, maka kalau sudah dibicarakan tahun baru Hijriah di Indonesia itu, apa yang difaham? Tahun baru Masehi di Indonesia apa? Acara seperti itu. Tidak akan terbayang orang sujud. Kalau ada orang menyebut tahun baru Masehi, adakah terbayang orang ngaji, orang sujud, orang beribadah? Tidak ada. Jadi kalau sudah merayakan tahun baru Masehi, yang kebayang adalah apa? Terompet. Maka saat itulah merayakan tahun baru Masehi dengan cara seperti itu adalah hukumnya haram. Adapun kasus keluarga terlepas dari itu, tidak masuk bab ini karena dia harus menghargai bapaknya, memberingati tahun baru Masehi dan tempatnya pun di rumah, tidak terjadi syiar di situ. Maka lain permasalahannya. Jadi yang kita pukul itu adalah hukumnya kalau ikut meramaikannya. Barangkali ada orang keluar saya ingin beli nasi, bagaimana rame-rame? Yang beli nasi lain cerita, bukan niat. Yang kita jauhkan jangan sampai berbangga dengan budaya itu loh. Itu loh. Dan ini tidak bisa ditipu. Orang-orang diam-diam berbangga. Jadi buktinya berbangga bagaimana? Kalau tahun baru Masehi keluar, giliran tahun baru Hijriah dikasih sumbang, minta sumbangan 500 untuk merayakan, tidak mau dia. Padahal tahun baru Masehi dia keluar duit berapa puluh ribu dia. Hanya untuk beli trompet untuk anak-anaknya. Tahun baru Hijriah untuk sumbangan pengajian di kampungnya 500 rupiah tidak keluar. Apakah ini artinya tidak lebih berbangga dengan budaya? Yang ini yang kita khawatirkan. Dan ujung-ujungnya nanti dia lebih berbangga kepada selain Islam daripada Islam. Makanya kita tegas di sini. Jadi tidak ada tidak ada kata maaf di situ. Kemudian masalah masjid. Adapun masalah masjid, Kadang masalah orang membayar, membiayai misalnya. Boleh saja orang di luar Islam memberi pembiayaan. Kemudian ada misalnya arsitek Memberikan sumbangan bukan karena kita membeli. Lah kalau kita membeli arsitek kayak tidak punya arsitek islami ya kita. Jadi istiqlal bukan hujah. Istiqlal bukan dalil untuk membenarkan semua tingkah laku. Ya, Clinton masuk ke sana beberapa waktu yang lalu. Apakah ini sebagai hujah? Kan begitu. Jadi eh, istiqlal bukan hujah. Jadi bukan semua yang dilakukan istiqlal adalah bukan berarti dibenarkan oleh ulama, tidak. Jadi kalau ini adalah contoh bukan orang Islam. Kalau ada orang Kristen ikut membangun rumah kita boleh, tidak ada masalah. Ini permasalahannya berbeda, jadi jangan disamakan. Kalau ada orang Kristen ikut membangun masjid, dia dengan tenaganya, karena dia orang Kristen berhak bekerja sama dengan kita. Yang kita permasalahkan orang Islam nggak sholat itu loh. Ini berbeda, jangan disamakan ini. Orang bersama kita kalau Kristen jangan disuruh sholat, nggak bisa dong. Kalau kita punya pembantu Kristen, apa tingkah laku kepada kita? Ya seperti agamanya biarin. Tidak mungkin suruh kita sholat. Jadi yang kita permasalahkan adalah itu loh orang Islam yang bersama kita. Itu tanggung jawab kita. Kalau ada orang Kristen bekerja bersama kita, ya mustahil dong kita suruh sholat. Enggak, bukan, bukan itu permasalahannya. Jadi tolong dibedakan orang Kristen dengan orang yang tidak mau sholat karena melanggar syariat. Ibaratnya begini, ada orang berzina di tempat kita dan kita bisa menghentikan kalau kita biarkan dosa kita. Makanya kita bisa memberi gaji kepada dia. Kita bisa memberikan uang kepadanya. Mumpung saya punya hak, punya kekuatan, maka harus saya jadikan tidak ada yang bekerja di tempat saya kecuali orang itu mau sholat. Ini hebat. Jadi jangan disamakan dengan kalau ada orang Kristen kerja di rumah kita. Misalnya kita punya kantor, kita membuka siapapun bekerja. Tak tanya ada beberapa tenaga ahlinya harus, mohon maaf Dokter Dudi, misal ini ada apotekernya. Ya boleh siapa saja penting sesuai ya. Ada orang Islam tiga, dilihat orang Islamnya tidak ahli. Sementara kita perlu tenaga ahli. Dimasukkan orang Kristen. Memang yang paling bagus adalah dahulukan orang Islam karena sama dengan agama dengan kita. Kalau terpaksa orang Kristen harus masuk karena keahliannya, ya boleh-boleh saja. Bahkan sebaliknya kita bekerja di orang Yahudi pun orang Kristen boleh. Ini adalah urusan kerja, tidak ada masalah. Kalau sudah dia kerja dengan kita ya, barangkali kita tampilkan akhlak yang baik, kita tampilkan kemuliaan agar dia tertarik kepada Islam. Bukan disuruh sholat, ini berbeda. Yang kita permasalahkan adalah orang Islam bersama kita lah kok kita biarkan saja. Akhirnya semakin tidak sholat, mohon maaf, hampir tukang rata-rata, mohon maaf tidak semuanya. Hampir tukang rata-rata tidak sholat. Gara-gara apa? yang punya duit membiarkannya. Jangan dianggap lolos dari dosa. Wallahu a'lam bisawab. Kalau dia orang Kristen asli bekerja sama tidak ada masalah. Kita tidak mempermasalahkan orang Kristen bekerja dengan kita. Kalau ada orang Kristen punya arsitek, orang Kristen punya keahlian, boleh silakan Anda punya keahlian, saya bayar. Ya kan? Dia orang Kristen boleh mengerjakan tempat kita, pekerjaan tempat ibadah kita, rumah kita. Karena apa? Kekafirannya itulah sudah hitungannya dengan Allah. Tetapi sekarang yang kita permasalahkan membiarkan orang yang di dalam kekuasaan kita tidak sholat, tidak berpuasa, tidak melakukan, tidak menutup aurat, lihat jangan dianggap kita lolos di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita akan punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang bersama kita. Ini saja. Enggak. Wassalam. Eh, sementara kan dalam kondisi Baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali, cocok buat kita itu. Pertama apa? Jadilah Anda semua seperti orang Kristen itu punya prinsip. Ah, orang Kristen punya prinsip kan? Kerja ikut peraturan saya. Lepas kerudungmu, nggak boleh sholat. Berani mereka. Kenapa kita nggak berani? Kadang-kadang mau dibela kita. Kesalahan kita ini dibela. Nggak apa-apa, kasihan ini. Orang Kristen saja minoritas di sini. Itu yang saya ceritakan. Berani dengan pendiriannya. Itu loh. Dan yang daftar masih banyak. Sampai ditolak-tolak ya. Luar biasa. Lah inilah kenapa kita tidak punya pendirian seperti itu. Dan ini kenyataan karena kini mengisi kita mengisi beberapa tempat di situ miliknya orang non-Islam tapi panitianya adalah muslim. Akan tapi mereka banyak keluhan jilbab nggak boleh rok harus potong pendek rambut saya harus begini segala macam itu ada. Saya heran kenapa umat Islam yang kaya tidak punya prinsip seperti ini? Kalau punya prinsip kan dahsyat hebat. Padahal menjual agama. Padahal mula-mula dia malu, akhirnya ya sudah karena butuh makan, akhirnya di, dilepas bajunya, rambutnya dipotong. Ini, ini adalah yang pertama. Jadi jadilah seperti orang Kristen itu dalam punya prinsip di, dalam mempunyai undang-undang. Jadi ada wibawa. Kemudian, kalau orang bekerja di tempatnya orang Kristen tidak salah, aslinya kan begitu. Sayyidina Ali bekerja di tempatnya orang Yahudi. Imam Ali karramallahu wajah bekerja dengan orang Yahudi kerjanya apa? Naik pohon korma, nurunin korma. Tetapi apa? Sayyidina Ali tetap bisa sholat. Kalau sudah ada sangkut pautnya dengan ibadah, maka ketahuilah tidak ada perlunya kita mencari rizki di situ. Ketahuilah Allah Maha Kaya. Yang meyakini Allah tidak Maha Kaya bakal melarat sepanjang hidupnya. Ini yang harus kita bangun keimanan. Ketahuilah rizki bukan hanya melalui perusahaan itu. Rizki tidak harus melihat dari tempat itu. Ini yang harus kita yakini, kita tanamkan keyakinan. Yang menjadikan kita melarat itu kenapa? Belum apa-apa sudah susah sekarang, tidak ada pekerjaan, repot. Sudahlah, tidak apa-apa. Kalau nggak sholat ya nanti aja di kodok. Lah, sholat kodok kodok terus, dosa terus di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus kita beri kekuatan kepada saudari-saudari kita. Kalau masih bisa memilih, maka jangan sampai bekerja di tempat seperti itu kecuali tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan bagaimana? Sudah bakal mati anak-anak kita. Pekerjaan lain nggak ada, ya kan? Adanya bekerja di situ. Nah, maka saat itu pun dia masih harus melakukan sholat biarpun dengan sembunyi di kamar mandi barangkali atau apa. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Jadi bekerjalah di tempat orang kafir asalkan ibadah anda tetap Kemudian kerjaan Anda bukan menghancurkan umat Islam. Anda bekerja, kita bekerja di tempatnya orang kafir banyak aturannya. Satu, tidak akan terhalang urusan keimanan kita. Yang kedua, bukan untuk menghancurkan umat Islam. Kadang-kadang Anda tidak tahu kita membuat peluru, ya. Senapan, senjata, tak tanya apa? Mau dikirim ke satu negeri untuk merangi kaum muslimin. Berarti kan haram di sini. Jadi aslinya bekerja dengan orang kafir itu juga boleh Asalkan apa agama kita tidak harus kita jual dan juga pekerjaan kita bukan untuk menghancurkan umat Islam. Ini boleh-boleh saja. Seperti Sayyidina Ali apa? Kerjaannya nurunin korma, kita jualan di tempatnya orang kafir. Itu boleh-boleh saja asalkan sholat kita, kehormatan kita, kemudian keamanan kita juga terjaga, maka itu boleh-boleh saja. Inilah yang harus kita hadirkan. Jadi jadilah punya prinsip ya. Insya Allah pertanyaannya makanya saya katakan bagus ini kadang-kadang kita kalah dengan orang orang kafir itu. Ya, ya masya Allah, enggak. Pintu surga itu banyak. Tidak pernah. Itu biasanya suami yang sudah pengen kawin lagi itu. Jadi begini. Poligami ini ditakuti oleh para ibu. Poligami itu ditakuti oleh para ibu tapi disenangi oleh para wanita. Ibu-ibu tidak mau suaminya kawin lagi ya tapi perempuan mau dikawini jadi istri dua banyak yang mau. Ini permasalahannya. Makanya poligami itu ditakuti ibu-ibu, disenangi para wanita. Nah, sekarang permasalahannya itu tanggung jawab. Jangan enak-enak kawin satu dua itu tanggung jawab. Kawin satu itu tanggung jawab di hadapan Allah. Kita tadi berbicara tentang tanggung jawab. Istrinya satu saja pakai kerudung nggak bisa mau gaya kawin dua. Katanya dakwah. Suruh bener dulu istrinya. Nah gitu. Jadi kalau sudah benar istrinya bagus, solehah, terdidik anaknya, barulah berpikir kawin dua, tiga, empat. Ini bahasanya, bahasanya dakwah ini. Makanya guru kami ingatkan kalau ada orang kawin dengan bahasa dakwah itu sudah jangan pakai bahasa dakwah kawin kawin aja pakai bahasa Islam dakwah untuk memperlebar dakwah ah, sunnah Nabi dan sebagainya bohong hawa nafsu itu kan begitu jadi memang boleh kawin dua tidak bisa gitu penggiri jangan sampai ada yang mengatakan kawin dua tidak boleh Kawin tiga tidak boleh. Ada itu. Akan tetapi ada aturan mainnya. Bahkan kalau orang kawin dua artinya tanggung jawabnya tambah berat. Nggak adil saja. Senyumnya beda. Kepada istri muda banyak senyum kayak ketawa sendiri. Sama istri tua cemberut. Nanti di akhirat nanti ini termasuk dosa besar ini. Disebutkan hal yang semacam itu adalah dosa besar maka nanti akan datang di akhirat tubuhnya itu miring. Nah, jadi tidak gampang ya. <coughs> jadi masalah kawin dulu tidak gampang. Ada pun yang disampaikan ibu, katanya ibu ini kalau pengen masuk surga izinkan suami untuk menikah. Tidak pernah ketemu omongan itu ya. Cuman ibu ini harus pinter ngikat suami bagaimana agar tidak kawin lagi. Kemudian setelah ibu berusaha, ibu yang cantik tampil, cantik, ngeladeni. Jangan satu hari suaminya ngambil air sendiri, nyuci sendiri. Nah, ini, ini, ini. Nah, ya. Tenang dulu, belum. Satu. Jadi ibu harus pintar ngikat suami, ngabdi kepada suami, ngelateni suami. Nanti kan suami akan terbawa hatinya. Kemudian kalau ibu sudah baik, ngabdi, eh kok kawin lagi? Ya. Ah, disinilah ibu tata ya. Islam tidak mengajarkan orang berontak ya. Memang kita selalu menganjurkan satu saja tapi yang serius. Karena lebih mudah ngurusi. Kalau ternyata di saat harus dua, suaminya kawin dua, maka harus ditata hatilah. Karena karena sudah terjadi, mau apa lagi? Kalau kita berontak, kita putus asa, kita marah, apalagi kita caci maki, anak kita yang nggak benar nanti. Jangan kita mencari ini. Yang penting sekarang ibu kalau istrinya satu, ibu yang benar ngelanteni suami. Jangan mikir nantinya, kalau nanti terjadi ada lagi solusinya. Sekarang suaminya masih satu, uh, suaminya istrinya satu, dia mikir macem-macem, maka setelah itu cemberu terus tiap hari akhirnya suami pengen kawin nanti. Jadi jangan mikir macem-macem ibu. Sekarang yang di hadapan kita ini apa? punya suami yang istrinya hanya kita, kita lateni yang benar, kita hormati yang benar, kita wujudkan kasih sayang, keindahan, berjuang, mengabdi. Jangan mikir, pokoknya abang kalau kawin dua ini, ini. Setiap hari ngomong itu, tok cemberut melu, sudah modelnya begitu, suruh ngaca, nggak bagus orang cemberut itu. Bikin suami kawin lagi ya itu. Nah ini adalah pendidikan, jadi ikatlah suami anda. Suami itu diikat, jadi anda harus berjuang, anda mengabdi. Nanti ada nasihat buat suami, Keharmonisan rumah tangga yang pertama harus didengar itu. Kemudian kalau ternyata kok suami menikah lagi, ketahuilah yang kita cari adalah Allah. Ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Kalau suami menikah lagi dan Anda khawatir tidak bisa berbahagia, Anda sakit terus, Anda boleh minta cerai dalam sebagian pendapat ulama. Karena tidak mungkin Anda harus tersiksa hati Anda terbagi-bagi saat itu. Kemudian satu lagi, ini lebih mulia lagi, Ya sudah kalau suami kawin lagi biarlah alhamdulillah untung-untung ada yang membantu saya. Nah, ini adalah celah dan di sini adalah makna ibadah. Karena kalau mau cerai ya gimana lah mau cerai ya susah. Jadi Islam tidak harus ekstrim, tidak harus menjadikan perempuan ini tersiksa di rumah tangganya. Namanya cemburu tidak bisa ditahan itu, marah. Uh. Setiap hari ketemu begitu. Kalau ngomong jelek, anaknya yang rusak. Abah kemana, Ma? Ke rumahnya Gundi. Loh, padahal istri keduanya dibilang Gundi. Akhirnya anaknya mikir. Jadi Abah selama ini sama Gundi ya. Kan begitu. Akhirnya jadi jelek. Daripada jelek, minta pisah. Tidak ada masalah. Akan tetapi, kalau memang ternyata pisah pun belum tentu kita dapat suami yang genah kan? Sudah tahu suaminya soleh, suaminya baik hanya gara-gara kawin lagi barangkali, maka di situ harus kita tata hati kita maka di saat itu berebut. Kita ambil hati. Ada cerita ibu ya. Ada cerita ini ada orang mau kawin lagi. Ini cerita. Ibu ini buat senjata ini. Jadi jadi perempuan itu yang cerdas. Ada perempuan mau, ada suami mau kawin lagi. Pamitan sama istrinya. Dek, saya mau kawin lagi. Kata sang istri, boleh bang kawin lagi tapi dua bulan lagi ya. Tapi tolong, saya punya permintaan tapi setelah dua bulan nanti baru boleh kawin lagi. Apa itu? Bang, pokoknya Bang mulai dari hari ini sampai bulat dua bulan ke depan, mulai dari kamar mandi, kamar tidur, kamar mandi, kamu gendong aku. Bola balik begitu. Setiap hari selama dua bulan. Nah, akhirnya betul. Setiap hari ya karena suaminya pengen kawin lagi, ya digendongi. Rupanya istrinya tambah pinter, tambah manja. Akhirnya pada dua bulan <laughs> nggak jadi kawin. <laughs> Baik benar. Ya yang pinter begitu. Dengar suaminya mau kawin lagi, adanya cemberut terus, marah-marah, dengar gosip, isu, ngunjah. Ya bikin suami kawin lagi. Jadi ketahuilah, masalah ini adalah masalah penataan hati ya. Kalau suami belum kawin lagi, dijaga yang baik. Kalau ternyata sudah kawin lagi, kalau bisa anda menjaga, kemudian kalau tidak bisa lebih baik berpisah, tapi jangan sampai mulut ini mengucapkan kalimat yang kotor, apalagi menfitnah dan itu bahaya di dalam hidup keluarga. Ada lagi, maka satu lagi barangkali dibatasi. enggak. Ah, <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar tema ya. ini dalam Al-Quran azab untuk orang kafir kejadiannya di alam mana? Azab. Saat ini. cerita Oh, banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alamnya. Kita punya alam hanya tiga alam. Alam alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam penantian, alam barzah, baru nanti alam akhirat. Nah, jadi empat alam. Ada nanti sebelum alam dunia, sebelum alam rahim nanti ada alam. <coughs> Jadi tidak ada alam selebih ini. Jadi ada orang hidup di alam dunia, maka ini adalah alam untuk menanam. Untuk menanam dan memetik, uh, untuk menanam kebaikan atau menanam kejahatan dan dipetiknya nanti adalah di alam barzah yang pertama, kemudian dipetik lagi nanti di alam akhirat. Jadi alam barzah ini sudah ada buah. Di alam barzah ini sudah ada buah. Kalau ada orang berbuat jahat di dunia akan disiksa oleh Allah di alam barzah. Jadi saat ini orang kafir disiksa oleh Allah, Abu Jahal disiksa oleh Allah sampai dibangkitkan nanti. Dan kalau ada orang berbuat dosa akan disiksa di alam barzah. Kalau berbuat baik amalnya diterima oleh Allah nanti, maka di alam barzah pun mendapatkan kenikmatan. Jadi semua dosa yang tidak diampuni akan menjadikan orangnya ini diseksa. Kapan diseksa Di alam barzah sebelum alam akhirat nanti. Maka dari itu, alam barzah ini ternyata banyak ya, panjang. Bukan seratus tahun, tapi ribuan tahun. Kalau seandainya ada orang sakit jantung paru-paru gatelen ya. Tanyakan dokter Dudi berapa tahun paling hidupnya? 60 tahun? Diobati nggak bisa, semua dokter nyerah. Paling banter berapa? 60 tahun. Kalau mati selesai kan terlepas dari penyakit ini ya. Tapi ketahuilah kalau anak kita tidak kita didik, tidak kita kenalkan Allah, lihat biarpun bahagia kayak apa di dunia, duitnya banyak, sehat, tapi 60 tahun mati ternyata akan masuk siksa dan bukan saja 60 tahun. Akan disiksa di alam berzah sepanjang masa penantian hingga nanti dibangkitkan di akhirat, di mahsyar naudzubillah dia juga akan mendapatkan siksa lagi. Ini saja insyaallah barangkali sudah cukup ya. Sudah waktunya sudah. Jadi ini insyaallah para ibu mohon maaf atas semuanya. Jadi mari kita tanamkan di hati kita ini kerinduan kepada Rasulullah dan berbangga dengan budaya budaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kita harus pulang ke rumah kita. Ini pesan sekali lagi Ibu Mari kita pulang ke rumah kita menjadi juru dakwah di rumah kita sendiri. Jangan muluk-muluk. Kalau Nabi Muhammad bersabda kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas Engkau adalah sebaik-baik orang yang dihadirkan oleh Allah ke muka bumi ini punya ciri tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, memerintahkan kebaikan dan menjaga kemungkaran dan Nabi Muhammad mengatakan ibda binafsik mulailah dari dirimu sendiri maka jangan kita berhayal sesuatu proyek gede. Saya ingin bagaimana umat Islam di kampung itu bisa tobat semuanya. Omong kosong ya. Kalau ternyata kita belum pernah berpikir bagaimana orang yang bersama kita itu bisa dekat kepada Allah, bisa melakukan sholat. Jadikanlah pembantu di rumah kita itu santri pertama kita ya. Jadikanlah orang yang bekerja di rumah kita itu adalah murid kita yang pertama dan jadikanlah orang yang bekerja bersama kita ini adalah orang pertama yang kita bimbing dan ini adalah pahalanya gede jangan dianggap remeh ini pahalanya lebih besar dan melipat ganda saat itu termasuk infak yang kita berikan pun ternyata pahalanya berlipat ganda begitu sebaliknya jika ada orang di rumah kita melakukan kemaksiatan, ternyata kita lebih sibuk dengan ngurus orang lain, maka ketahuilah kita bukan termasuk golongan orang yang selamat. Ayo kita kembali ke rumah kita sendiri, jangan ramai di luar, akan tapi di dalam rumah kita sendiri tidak ada gerakan menuju keridoan Allah, maka harus kita gerakan anak, istri, suami, pembantu di rumah kita, kita jadikan kenal Allah Subhanahu wa taala ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Eh? Oh, baik. Ada ada doorpress Mangga dipersilakan bagaimana siapa yang memandu? Ya, insya Allah. Untuk door prize yang pertama, silakan Buya punten nomor berapa? 0244. 0244. Punten dilihat 0244 mana Ibu? empat Mudah-mudahan bermanfaat ya Ibu. pertemuan-pertemuan yang lain nanti insya Allah rizkinya giliran الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمردنا وأكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير Allahumma inna du'afa faqawina Wa inna adilla fa'izzana Wa inna fuqara'u fa'agnina Allahumma kfina bihalalika an haramika Wa aghnina fadlika amman siwak Allahumma aslih dhata bainina Wa alif baina kulubina Wa dina subula salam Allahumma ya Allah Kami yang hadir di tempat ini Adalah hamba-hambamu ya Allah yang lemah Maka berikan kepada kami kekuatan Kekuatan lahir batin ya Allah kekuatan iman ya Allah ya Allah kuatkan kukuhkan iman kami di saat orang pada tergelincir ya Allah di saat banyak ajaran-ajaran sesat ya Allah di saat banyak aliran-aliran menjerumuskan ya Allah hanya kepadamu lah kami memohon karena hanya engkau lah yang bisa melindungi kami ya Allah di zaman ini ya Allah dan di zaman-zaman setelah ini ya Allah jagalah anak kami keturunan kami ya Allah semoga mereka senantiasa di dalam akidah yang benar Akidah yang kau ridai Akidah ahli sunnah wal jamaah Ya Allah Jauhkan kami dari segala kemaksiatan lahir atau batin Ya Allah Jagalah pertemuan ini Ya Allah Jadikanlah pertemuan ini adalah sebab pertemuan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad dan jangan kau tinggalkan satu orang pun yang hadir di tempat ini kecuali kau ridai kau rahmati ya Allah dan kau jadikan mereka ahli surgamu ya Allah kami yang hadir di tempat ini adalah hamba-hambamu yang banyak dosa ya Allah <clears throat> dosa tahun yang lalu ya Allah maka ampuni ya Allah dosa-dosa kami Jangan kau sisakan sedikit pun ya Allah. Sungguh kami takut jika menghadapmu dengan dosa. Sebab setiap dosa adalah siksa. Dan siksamu sangat mengerikan ya Allah. Maka ya Allah ampuni dosa kami. Jangan sisakan sedikit pun ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Jauhkan kami dari kemungkaran ya Allah. Jauhkan kami dari kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari dendam dan dengki Jauhkan kami dari sombong dan riak Jauhkan ya Allah kami dari minum-minuman keras Jauhkan anak-anak kami dari pergaulan bebas yang menjerumuskan ya Allah Jauhkan kami dan anak-anak kami ya Allah dari minum-minuman keras ya Allah. Jauhkan anak-anak kami ya Allah, keluarga kami dan kami semua dari zina yang busuk hina dan kau hinakan ya Allah. Yang saat ini orang pada tidak malu melakukannya padahal itu busuk dan hina ya Allah. Dan jika ada di antara kami yang hadir atau yang mendengar suara ini, ya Allah, Jika di antara mereka ada yang pernah terpeleset terjerumus dalam hinanya zina, maka kami mohon, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni dosa mereka ya Allah dan jadikanlah mereka menjadi benci kepada zina ya Allah dan tutuplah aib mereka di dunia dan di akhirat. Tutup mereka, tutup aib mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa dan jauhkan ya Allah kami dari durhaka kepada orang tua kami. Orang tua kami ya Allah yang masih sering kami bentak padahal dulu orang tua kami sangat sabar dengan kami, merawat kami di saat kami kecil akan tetapi di saat kami sudah dewasa dan besar ini ya Allah, sementara orang tua kami sudah mulai bungkuk dan kulit mereka keriput, akan tetapi kami masih sering membentak mereka ya Allah angka-langkah busuknya kami. Maka ya Allah ampuni dosa kami dan ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah, melebihi dari apa yang telah mereka berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah jauhkan ya Allah kami dari meninggal meninggalkan solat, keluarga kami, orang yang bersama kami, yang membantu di rumah kami, angkatlah mereka menjadi kekasih-kekasihmu ya Allah. Jangan sampai kau siksa kami gara-gara anak kami. Jangan sampai kau masukkan kami ke neraka gara-gara orang yang bersama kami ya Allah. Dan jadikanlah semua orang yang bersama kami adalah ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari meninggalkan puasa. Ya Allah, engkau sungguh maha kuasa. Ampuni dosa kami, lapangkan rezeki kami dan segala urus jajan dan dan ya Allah dan uh, oh ya Allah, dia selesaikan segala permasalahan kami ya Allah, segala urusan kami. Jika ada yang sakit sembuhkan, jika ada yang punya hutang mudahkanlah mereka di dalam membayar hutang mereka ya Allah. Ya Allah, sungguh engkau maha mulia, engkau maha mulia maka muliakan kami yang hina ini ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Jadikanlah orang tua kami adalah Orang-orang yang kau muliakan dan panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat dan ampuni dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa orang yang bersama kami dan kirimkan kepada kami orang-orang yang baik. Berikan kepada kami guru-guru yang baik, kirimkan kepada kami guru-guru yang soleh ya Allah dan jauhkan kami dari guru-guru yang menjerumuskan, jauhkan kami dari guru-guru yang menyesatkan, jauhkan kami dari guru-guru yang menjadikan kami tersesat ya Allah. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah, hanya kepadamu lah kami memohon. Engkau sungguh maha kuasa ya Allah. Allah, berikan kepada kami pasangan yang baik, pasangan yang koridokan dan kau dan jadikanlah pasangan kami adalah pasangan-pasangan yang kau muliakan, yang menjadikan kami mulia di dunia hingga di akhirat nanti ya Allah. Berikan kepada kami keturunan yang soleh soleha yang bisa dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, dimuliakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Berikan kepada kami husnul khatimah ya Allah. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami, maka cabutlah nyawa kami di saat kami sujud dalam solat kami. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami, maka cabutlah nyawa kami di saat kami beribadah kepadamu, Ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat, Ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami melanggarmu, Ya Allah. Ya Allah. Cabutlah nyawa kami di saat kami mencintaimu. Cabutlah nyawa kami di saat kami mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Cabutlah nyawa kami di saat hati kami mencintai para sahabat kekasihmu Nabi Muhammad.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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm. Terima kasih bu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dari mulai jam 11 sampai jam 15.30 bermanfaat bagi kita semua juga bagi kita keluarga. Bu ibu nanti ada satu lagi sebentar. Mangga.